Dan jangan membeli apa yang sedang dibeli orang lain. Jangan menawar apa yang sedang ditawar orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan kita sampai syarahnya dari Berajab pada ucapan beliau rahimahullah wa kharraja Abu Dawud min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطب Hati-hati kalian dari yang namanya al-hasad, kedengkian. Karena sesungguhnya kedengkian akan memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Auqala al-ushub atau dalam riwayat seperti api memakan rerumputan, rumputan kering. Wa kharaj al-Hakim wa ghairuhu min hadis Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيصيب أمتي داء الأمم akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu Qalu mereka bertanya, "Ya Nabi Allah, wa mada'ul umam?" Ya Rasulullah, apa itu penyakit-penyakit umat? Qala al-ashr wal batar wat takathur wat tanafus fid dunya wat tabaghud wat tahasud hatta yakunul baghyu thumma al haraj penyakit-penyakit umat terdahulu kata Nabi adalah kejelekan-kejelekan dan al menolak kebenaran at takathur memperbanyak harta watanafus persaingan-persaingan dunia tanafus di dunia persaingan-persaingan dunia wattabaghud dan saling membenci wat-tahasud dan saling hasad hingga terjadilah kedoliman-kedoliman dan kemudian terjadilah kekacauan al-haraj. Diriwayatkan Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam al dahabi rahimahullah. Wa qismun akhar minan nas idara'anil hasan wa qismun akhar minan nas idza hasada ghairahu lam ya'mal bi muqtada hasadihi. Jenis lain dari manusia kalau dia hasad pada orang lain maka dia tidak mengamalkan konsekuensi dari kehasadannya. Walam yabghi alal maksud dan tidak berbuat dolim kepada yang dihasadi. Biqaulin wala Tidak dengan ucapan tidak dengan perbuatan. Wa qad rawa anil Hasan dan sedang diriwayatkan telah diriwayatkan dari Hasan annahu la ya'samu dzalik bahwa demikian tidak dosa. Mengapa? Karena masih di dalam hati dan tidak mempengaruhi perbuatan. Misalnya ketika kita melihat saingan kita malah berhasil, muncul tuh otomatis orang ajar. Gitu. Itu sejenis dengan kedengkian. Kok dia yang Tapi kemudian dia tidak menuruti kedengkiannya dengan amalan-amalan atau dengan ucapan-ucapan lain. Tidak kemudian mengumumkan hati-hati itu orang, nggak jujur itu dan sebagainya supaya tidak laku atau dengan perbuatan membuat berbagai macam fitnah-fitnah. Dia tidak turuti itu. Assalamualaikum warahmatullahi Maka tidak mengapa kalau kedengkian tadi tidak dituruti dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mendolimi orang yang dihasati. Qala diriwayatkan dari Al-Hasan kalau yang demikian masih belum terkena dosa. Sama seperti orang yang berniat jahat tapi kemudian tidak dilakukan. Itu juga tidak dosa. Ini kalau hmm. kita curi itunya asik gitu. Tapi nggak jadi itu juga tidak dosa. Warawa marfu'an min mujuhin da'ifah. Diriwayatkan secara, secara marfu' tetapi dari riwayat-riwayat yang memiliki kelemahan. Wahada ala nawaini. Disebutkan tadi ucapan Al Hasan bahwa yang seperti itu diriwayatkan pula secara marfu' tetapi dari sisi-sisi yang lemah sehingga tidak dibawakan nasnya oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala. Wahada ala nawaini dan ini ada dua jenis. Ahaduhuma an la yumkinuhu izalatul hasad min nafsih. Jenis pertama yang tidak memungkinkan dia untuk menghilangkan hasad dari dirinya. Kenapa tidak suka apa yang disukai orang lain? Malah dia benci dengan apa yang disukai orang lain kalau dia nggak bisa menghilangkannya, fayakunu magluban ala dalik Berarti dia kalah dengan pikiran itu. Fala ya'tham bihi. Dia tidak dosa memang, tapi dia kalah dengan pikirannya. Wathani man yuhdith nafsahu bidalik ikhtiaran. Atau yuhadis nafsahu bidalik ikhtiaran. Yang kedua adalah orang yang sengaja atau mengajak bicara dirinya dengan itu ikhtiaran. Ikhtiaran itu bukan terpaksa. Ini pilihan dia sendiri, bukan terpaksa. Karena ada yang tadi yang jenis pertama itu tiba-tiba muncul dan dikalahkan oleh pikiran ter tersebut. Ini tiba-tiba muncul aja pikiran itu. Eh, kurang aja dia sekarang udah begini, udah begitu. Itu spontan dan dia maglub, terkalahkan. Yang kedua ini enggak bukan spontan, dan dia sesungguhnya bisa untuk diam atau tidak berbicara wa yu'iduhu wa yubdihi fi nafsihi masruhan ila tamanni zawal ni'mat akhi yang kedua ini sudah istirsal pikiran tadi dilanjutkan ini begini begini, begini. terus di dalam hatinya berkecamuk pikiran-pikiran tadi tidak dilawan bahkan wa yu'iduhu wa yu'iduhu mengulanginya pikiran tadi diulangi oleh dia artinya berarti sudah bukan tidak sengaja lagi di sekarang sudah sengaja wa yubdihi fi dan ditampakkan pada dirinya kemudian diiringi dengan tamanni zawal ni'mati akhihi dengan angan-angan harapan mudah-mudahan hilang kenikmatan itu dari saudaranya. Ini sudah beda. Ya. Kalau yang pertama hasad, yang kedua dengki. Kalau yang ke pertama iri, yang kedua dengki. Ditambah dengan taman nizawal ni'mati akhi. Hada syabihun bil azmi al musammam ala al ma'siyah. Ini berarti menyerupai Orang yang azam dengan sengaja-sengaja musammim musammim itu bertekad kuat alal ma'siyah atas maksiat. Kalau yang spontan tadi tidak dosa. Ketika lihat saingannya, eh, ngajar dia malah maju. Kemudian dia tidak ikuti. Artinya, astagfirullah, ngomong apa ini? Udah, karepmu mau gini mau begitu. Itu berarti dilawan sama dia tidak istar salabihi. Tetapi yang kedua ini irsal salabihi bahkan kemudian dengan kecengkelan bahkan dengan doa dalam hatinya. Walaupun tidak terucap di mulutnya tapi dengan harapan-harapan kehancuran, mudah-mudahan hancur, mudah rusak, mudah-mudahan kalam dan bangkrut dan seterusnya. Sehingga kalau melihat matanya mata hasad. Enggak tahu kayak mata hasad. <laughs> Nyontoknya susah. Tapi yang jelas kadang-kadang mata yang seperti itu membuat kejelekan tiba-tiba sakit, tiba-tiba rusak. Qala wa fil iqabi ala dhalika ikhtilafun bainal ulama. Nah, orang yang seperti ini, masalah apakah dia dibalas atau tidak dibalas, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mengapa perselisihan? Mungkin kita akan mengatakan itu jelas salah, jelas dosa. Sebentar, itu kan di dalam hati. Tidak ada yang lihat, nggak ada yang tahu di dohirnya diam saja. Tidak berbuat dolim apapun, tangan juga diam, mulut juga nggak mengejek nggak apa. Ya. Tetapi dalam hati ada harapan. Mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Apakah ini boleh? Doa seperti ini atau harapan seperti itu? Terjadilah istilah para ulama. Warubama yadhkur fi mawdi'in akhar insyaallah. Dan bisa jadi akan yudkar akan disebut fi mawdi'in akhar di tempat lain insya Allah akan dibahas. Lakin hada yub'id an yaslam minal bagi alal mahsud. Orang yang seperti ini jauh sekali untuk bisa selamat dari kedoliman. Orang yang seperti ini yab'ud dari kata ba'id jauh an yaslam untuk bisa selamat dari kedoliman terhadap si maksud orang yang kayak tadi itu yang di sini sudah cengkel, sudah nggak suka, sudah harapan begini, tiba-tiba ada yang datang ke tokonya, oh tokonya fulan mana ya? Gimana kira-kira jawabannya? Udah lagi cengkel, nggak tahu, dusta. Ya. Itu alim kan? Jelas di sebelahnya. Ini barakallahu fiikum. apa namanya? Ya Yab'ud an yaslam. Orang yang sudah begitu jarang sekali bisa selamat dari perbuatan dolim. Biasanya akan terjadi saja kedoliman apakah dalam bentuk dusta atau dalam bentuk menjatuhkan kamu ngapain ke, ke dia itu begini dia kalau timpangannya nggak benar curang ininya bajak palsunya segala macam itu lebih jahat lagi qala walau bil qawli tidak atau jarang sekali untuk selamat dari kedoliman terhadap maksud terhadap yang dihasadi walau bil qaul walaupun hanya dengan kata-kata Faya'tham bidalik. Maka jadi dosa dengan mutafak alaih. Kalau yang tadi kan masih belum sepakat para ulama, kalau masih dalam hati saja, masih di pikiran saja. tapi Tetapi ketika sudah keluar dalam bentuk ucapan, maka jatuhlah ke dalam yang haram. Wa kismun jenis lain lagi. Ida hasada lam yatamanna zawal ni'matil mahsud. Kalau dia hasad tapi tidak berharap, tidak berangan kalau kenikmatan si yang dihasati tadi hilang. Tidak berharap hilangnya kenikmatan itu. Balias yas'a bimisli fadailihi, tetapi dia justru berusaha untuk bisa sama dengan yang dihasadi. Kenapa dia bisa begitu? Saya harus bisa. Berarti dia melihat keberhasilan saudaranya hanya sebagai motivasi saja. Wa yatamanna an yakuna mislahu dan dia berharap kepada Allah kalau dia bisa seperti fulan itu tadi. Fa in fadail dunyawiyah kalau keutamaannya dunyawiyah fala khaira fi Kalau dunia maka itu tidak ada kebaikan. Yani apa baiknya persaingan dalam masalah dunia? Kama qala alladhina yuriduna al-hayata dunya sebagaimana mereka-mereka yang sangat senang mencari dunia atau sangat bersaing dengan dunia dia berkata kepada Korun atau tentang Korun, ya laitalana mithla utia Korun, Qarun duhai kiranya saya bisa seperti Korun, kaya raya gudangnya sangat banyak hingga kunci-kunci gudangnya tidak sanggup dibawa oleh beberapa orang yang kuat karena saking banyaknya Ya laitani atau ya laita, la laitalana mislama utiya qarun. Duhai kiranya kalau aku pun bisa kaya seperti dia. Ini tidak bagus. La khaira, enggak ada kebaikan. Wa in kanat fadail diniyah. Kalau keutamaannya keutamaan agama, keutamaan din, fahuwa hasan. Maka itu bagus. Kok dia bisa hafal Quran? Masa saya nggak bisa? Belajar terus dia semangat, karena melihat saudaranya semangat. Wa khatamanna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asy-syahadah fi sabilillah azza wa jal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan syahid sebagaimana para sahabatnya mendapatkan syuhada. Sebagaimana dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi menyatakan la hasada illa fitnatain. Tidaklah hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan. Yang pertama seseorang yang diberi harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang punya harta dan dia menginfakannya di malam dan siang. Masya Allah. Maka irinya bukan karena hartanya banyak tapi karena dia bisa bersodokoh siang dan malam. Yang kedua, rajulun atahullahu al-Quran. Seorang yang diberi oleh Allah Al-Quran. Ilmunya, hafalannya, tafsirnya. Fahuwa yaqumu bihi ana al wa ana an-nahar. Maka dia bisa qiyamul lail dengan membaca Al-Quran seluruhnya. Atau bisa sholat di siang hari dengan membaca Al-Quran mana saja, dia hafal semuanya. huwal ghibtah. Dan itu tidak dinamakan hasad. Tapi dinamakan ghibtah. Wasamahu hasadan min bab isti'arah. Dan dinamakan hasad dalam hadis ini dari bab al-isti'arah. Bab al-isti'arah. Al-isti'arah adalah salah satu peribahasa yang atau apa namanya peribahasa atau tata bahasa atau seni berbahasa. Kalau kita mengatakan kereta api menjerit-jerit, gitu. kereta api benda, tetapi menjerit-jerit itu manusia. Ya. Tapi ini digambarkan seakan-akan begitu. Kereta api memanggil-manggil misalnya. Hah? Majaz. Nah itu istiarah disebutnya di dalam bahasa Arab. Artinya dipinjam, istiarah maknanya dipinjam seakan-akan dia makhluk hidup padahal dia mati. Demikian pula kalimat hasad tadi padahal ghibtah itu untuk menunjukkan istiarah tadi bahwa ada kemiripannya tapi ini boleh. Yang itu nggak boleh. Apa kemiripannya? Kemiripannya dia melihat orang lain memiliki kelebihan. Saya ingin seperti dia. Kenapa nggak sayang seperti itu? Barakallahu fikum. Kalau membawa dia semangat untuk berharap agar hilang kenikmatan dia, itu dengki namanya. Beranjak dari hasad ke dengki. Sedangkan kalau dia justru sebaliknya, mendoakan dirinya agar bisa seperti itu, dibagi dua. Apakah dunia atau agama? Kalau dunia, tidak ada kebaikannya. Ngapain kita iri masalah seperti itu, masalah dunia. Karena dunia bisa memberikan kebaikan bisa memberikan kejelekan. Menyibukkan orangnya, membuat dia terikat, dan sebagainya. Bahkan sebagian jadi fitnah untuk pemiliknya. Tetapi yang kedua, agama. Maka itu dinamakan dengan nama lain, yaitu ribtah. Nah. Wa qismun akhar. Jenis lain lagi. Idza wajada min nafsihil hasad. Kalau didapati pada dirinya ada hasad. Sa'afi fi izalati, kemudian berupaya untuk menghilangkan apa yang ada pada dirinya. Wa fil ihsani ilal mahsudi. Wa fil ihsani ilal mahsud. Bi isda'il ihsani ilaih. Bagaimana menghilangkan hasadnya? Dengan cara dia berbuat baik kepada orang yang dihasadi. Bi isda'il ihsani ilaih. Dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya wa doa ilahu atau dengan didoakan mudah-mudahan berkah mudah-mudahan berkah wa nashr fadailihi atau dengan menyebarkan kebaikan-kebaikannya wa fi izalati ma wajada lahu fi nafsihi min hasad hatta yubaddiluhu bi mahabbah dia berupaya menghilangkan apa yang dia dapati pada dirinya dari kedengkian hingga berubah menjadi kecintaan ayakuna akhuhul muslim khairan minhu. Dia berharap kalau-kalau saudaranya sesama muslim bisa lebih baik dari dirinya. Wa afdal, bisa mendapatkan yang lebih afdal. Wa hadha min a'la darajatil iman. Dan ini berarti a'la darajatil iman. Kalau seseorang memiliki hasad pada orang lain yang mendapatkan kebaikan, spontan tiba-tiba terbetik kok dia yang dapat kok bukan saya. Itu masih belum ada hukum. Kalau sudah harapan-harapan mudah-mudahan hilang, sudah mulai jelek tapi masih dipersidikan para ulama, apakah itu sudah dosa atau belum? Karena masih urusan hati. Tetapi kata Ibn Rajab, yang kedua ini hampir-hampir tidak selamat. Mesti akan mengucapkan kalimat yang jelek. Ah itu kan karena begini, makanya berhasil. Udah keluar kalimat jelek, maka dosa. Yang berikutnya, kalau dia memiliki pikiran-pikiran seperti itu, kemudian dia lawan. Dia hilangkan. Dengan cara apa? Enggak, anak enggak boleh seperti itu. Anak paksa. Ya, akhi, ini ada sesuatu yang membantu keberhasilanmu. Malah dikasih. Ya, sengaja untuk mengalahkan hasad yang ada pada dirinya. Kemudian mendoakannya semoga antum barokah, semoga antum mendapatkan dari Allah Ta'ala kemudahan. Sampai kemudian bisa menghilangkan hasadnya dan berubah menjadi harapan kalau saudaranya semua berhasil seperti orang tersebut. Ini barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang merupakan kebaikan dan dikatakan a'la darajatil iman. Wa sahibuhu huwal mu'minul kamil. Pelakunya adalah seorang mukmin yang sempurna. Alladhi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yang menyukai untuk saudaranya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Dan ini dibenarkan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Waqad sabaqal kalam ala hadza fi tafsiril hadis. Dan sudah lewat hadis ini, sudah pernah dibahas ya, dan tafsirnya juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian hingga menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Wa qauluhu sedangkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sedang kita bahas wala tanajashu. Tadi kan baru dibahas satu, wala tahasadu, hasad. Sekarang yang kedua wala tanajashu. Apa itu tanajush? Fasarahu kathirun minal ulama bin najji fil bay' ditafsirkan oleh kebanyakan dari para ulama dengan kecurangan dalam jual beli. Tetapi lebih khusus lagi, kecurangan yang dimaksud adalah an yazida fis sil'ah man yuridu man la yuridu shira'aha. Menambah harga padahal dia tidak mau membeli. Berarti ini e, jual beli yang sifatnya lelang ya. Jadi janjian dulu berapa orang. Harganya mungkin cuma 5 atau 6. Orang-orang ini dipesanin untuk nawar 9 dan 10. Biar mereka yang lain di atas itu. Siapa yang berani sekian? 5, 6, 7, 8, 9. Nah, satu lagi, saya 10. Orang yang benar-benar butuh, bingung dia. Tidak ada lain kecuali harus bilang 11, baru bisa dapat. Sebelas dapat. Padahal yang ini palsu. Yang dua tiga belakangan palsu. Fahada aslinya yang dinamakan dengan najis. Kata beliau, kata Ibnu Rajab rahimahullah, an yazida fis sil'ati man la yuridu shira'aha. Seseorang menambah harganya atau menaikkan harga padahal la yuridu shira'aha. Padahal dia tidak membeli. Apa untungnya dia menawar tinggi padahal tidak beli? Immalinaf linaf'il bisa jadi untuk keuntungan si penjual. Biziyadati samanilahu untuk menambah harga untuknya. Au justru biidraril mushtari bitaksiri samani alaih. Atau ingin membuat madarat pada sang pembeli agar dia susah membeli kecuali harus di atas harga dia. Wa fi sahihaini di dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan innahu naha anil anin najsh bahwa Nabi SAW melarang an-najshu. Wa qala Ibnu Abi Awfa berkata Ibnu Abi Awfa an najis akilu riba khain. An-najis, pemakan riba adalah pengkhianat. Dakarahul Bukhari disebut oleh Imam Al-Bukhari juga. Berkata Ibn Abdul Bar rahimahullah, ajma'u anna fa'ilahu 'asin lillahi 'azza wa jal. Telah sepakat para ulama bahwa pelaku najis adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala idza kana bin nahyi aliman kapan dikatakan dia asi kalau dia tahu itu dilarang idza kana bin nahyi kalau tentang larangannya aliman dia tahu dia tahu dilarang tapi dia melakukannya maka itu yang bermaksiat kalau tidak tahu lain lagi rufi'al qalam misalnya sebagian orang berkata apa salah saya ini penjual sedang jual. Saya nawar. Ini enggak 110 aja. Padahal harganya cuma 70. Enggak 100 saja. Enggak 110 aja. Yang satu lagi nawar 90. Ya. Orang yang mau beli bingung. Menjualnya, Penjualnya ya, ya diam saja. Ya. Saya kan nawar, masa salah orang nawar. Ini malah bin niat. Niat kamu apa? menipu orang tadi bahwa ini harganya 100 padahal bukan harganya di bawah itu ini azakumullah pedagang diuntungkan apakah dia niat atau tidak niat untuk menguntungkan pedagang mungkin dia ingin memadorat orang ini aja biarin jangan beli murah-murah biar mahal ini orang punya banyak harta ala kulli hal kalau dia tahu itu dilarang masih melakukan maka itu namanya asin waqtalafu fil bai'i Kemudian mereka berselisih para ulama. Kalau haramnya sepakat. Berselisihnya bagaimana jual belinya? Sah atau tidak sah? Faminhum man qal an innahu fasid. Di antara mereka ada yang berkata bahwa jual beli seperti ini fasad, batal, rusak. Tidak sah. Wa huwa riwayatun Imam Ahmad. Dan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad di antaranya ikhtaraha ta'ifatun min ashabi dan dipilih oleh sekian banyak pengikut-pengikut Imam Ahmad jadi para ulama dari kalangan Hanabilah wa minhum man qala di antara mereka ada yang berkata in kana najis huwal bai' kalau najis itu adalah penjual au man ta'al bai' ala najis faqad fasada kalau yang membuat najis tadi adalah penjual sendiri kamu nanti bilang sekian kamu nanti bilang sian ya. Kamu nawar sian ya. Auman wa ta'al ba'i' atau orang yang memang sepakat dengan ba'i' ala najis untuk najis faqad fasad maka jual belinya rusak. Mengapa? Karena ini sudah masuk dalam penipuan. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا يعود إلى العاقد نفسه. Karena an bukan nabi ya. Lianna nahya karena larangan di sini kembalinya kepada akid nafsu. Larangan itu kepada yang sedang berakad akid yang sedang berakad jual beli. Maka kalau larangan itu langsung kepada akid, kalau dilanggar maka jual belinya tidak sah. Wa illam yakun kadzalika lam yufsid. Kalau tidak demikian tidak rusak. Loh saya cuma jual terus yang mereka saling tawar menawar begini-begini tiba-tiba jadi mahal harganya iya saya jual ya. apa salah penjual maka sah tetapi orang tadi tetap dosa yang mempermainkan harga tadi padahal dia tidak membeli lianahu ya'udu ila ajnabi karena terjadinya pada orang lain Sinajis tadi bukan disuruh penjual bukan disuruh pembeli maka antara penjual dan pembeli tidak ada yang melakukan hal yang haram dan ini membeli, ini menjual, selesai. Tetapi harganya jadi tidak sesuai aslinya. Itu pihak ketiga yang membuat isu-isu tentang harga. Wa kadza haka 'an syafii Demikian Pak, demikian pula diriwayatkan dari Syafi'i. Annahu 'allala sihhatal bai', beliau memberikan alasan tentang sahnya jual beli bi annal bai' ghairun najis karena sang penjual bukan dia yang membuat najis wa aktsarul fuqaha ala annal bai' sahih mutlaqan kebanyakan para fuqaha bahwa jual belinya sahih secara mutlak. Kebanyakan para ulama menganggap jual belinya sah. Wa huwa qawlu Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin anhu yaitu pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di dalam salah satu riwayat beliau. Jadi beliau punya dua riwayat. Pernah diriwayatkan beliau berpendapat begini, pernah diriwayatkan beliau berpendapat begitu. Illa anna Malikan wa Ahmad asbata lil mushtaril khiyar. Hanya saja Imam Malik dan Imam Ahmad memberikan hak pilih bagi pembeli. Karena pembeli yang dirugikan kan, harganya jadi mahal. Setelah tahu, oh itu palsu. Pembeli tidak mau beli atau menawar tapi dia hanya membuat harga jadi naik. Kamu punya hak. Mau dikembalikan atau mau terus? Udahlah. Masih masih dalam batas wajar, ya silahkan. Berarti Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat jual belinya sah, tapi sang pembeli masih boleh mengembalikan barangnya kalau dia tidak ridho. Kalau dia tidak ridho. Enam. idalam ya alam bil hal, kalau dia tidak tahu keadaannya wa ghubina fahishan kalau dia dirugikan dengan kerugian yang sangat yang fahish yakhruj minal adah keluar dari kebiasaan harganya maka dia boleh punya hak pilih untuk membatalkannya wa qaddarahu Malik dan Imam Malik menentukan wa ba'du ashabi Ahmad dan sebagian dari pengikut Imam Ahmad menentukan bisulusis sumun menentukan sepertiga harga bisulusis sumun fa in al mushtari hina idzin al fasakh kalau saat itu sang pembeli ingin membatalkan falahu dzalik baginya itu ini baginya boleh seperti itu apa maknanya bisulusi saman? Artinya kalau ternyata harganya naiknya tiga kali lipat. Harga aslinya cuma sepertiga. Nah pembeli boleh membatalkan karena itu sudah sudah berubah harga bukan naik harga. Wa in imsak, kalau dia ingin tetap memegang barangnya dengan harga tiga kali lipat tadi, tidak mengapa. Fainahu yahuttu ma ghubina bihi min zaman Dakarahu ashabina. Demikian disebutkan oleh sahabat-sahabat kami. <clears throat> ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك kata Ibn Rajab selanjutnya tadi kan sudah kita katakan bahwa tanajus adalah curang dalam jual beli tapi khususnya kecurangan itu dalam permainan harga seseorang yang menaikkan harga padahal tidak mau beli ini yang dimaksud tetapi kata beliau yahtamil ada kemungkinan pula an yufassirat tanajus ditafsirkan tanajus yang dilarang tersebut huwa ammu Dia lebih umum dari hal tersebut. Berarti segala kecurangan dalam jual beli. Wala tanajasu. Jangan saling curang dalam jual beli. inna aslan najash fil <clears throat> Mengapa ada kemungkinan ini lebih umum dari hal-hal seperti tadi? Karena makna najas sendiri secara bahasa adalah isaratu syai'i bil makri wal khilah wal mukhada'ah. mana najis adalah mempengaruhi sesuatu dengan tipu daya. Wal khilah dengan permainan-permainan. Wal mukhada'ah dengan tipu menipu. Wa minhu samman najis fil bai'i najisan dan karena itulah kecurangan tadi dijuluki dengan an najis dari kata najas karena maknanya mempengaruhi orang dengan tipu daya, dengan kepura-puraan atau dengan hila, dengan permainan-permainan. Wahina idin yakunul ma'na berarti makna kalimat wala tanajasu ay la tatakhada'u. Jangan jangan saling menipu. Jangan saling menipu. Wala yu'amil ba'dukum ba'dan bil makr wal ihtiyal. Agar jangan sebagian kalian memperlakukan sebagian yang lain dengan makar, dengan tipu daya. Wal ihtiyal, dengan permainan-permainan yang mengandung tipuan. Wa inama yuradu bil makri wal mukhada'ah isalul adha. Sangat jelas bahwa yang dimaksudkan dengan makar, yang dimaksudkan dengan tipu daya adalah isalul adha. Memberikan kejelekan, ilal muslim kepada seorang muslim. Yang namanya tipu daya, yang namanya makar adalah menimpahkan adha kejelekan-kejelekan kepada sesama muslim. Ima bitariqil asalah bisa jadi dengan cara asalnya, aslinya. <clears throat> Wa imma binaf'ihi bidalik atau dengan menghilangkan manfaatnya apa bedanya? Kalau aslihi betul-betul asal kebaikannya dihilangkan. Kalau yang kedua, asal kebaikannya ada, tapi udah gak bermanfaat lagi. Hmm. Wayalzam minhu usul barar atau konsekuensinya menimpakan madarat kepadanya. Membikin isu-isu, membikin cerita-cerita, membikin kedustaan-kedustaan sampai akhirnya tutup warung satenya. Karena diisukan ada yang melihat jin menjilatin satenya, ada yang melihat ini akad keajaiban-keajaiban padahal semua kerjasama, perjanjian. Ini barakallahu fikum asalnya ada, tidak ada yang diambil. Barangnya, tokonya, warungnya, semuanya ada. Tapi manfaat jadi hilang. Ya. Atau yang sebaliknya, asalnya juga dihilangkan. Pak, berapa kontrak sama dia? Ya. Sekian, saya bayar dua kali lipat. Ya, ya sudah. Oh, nu nggak bisa diperpanjang. Ya. Tiba-tiba bingung dia. Sudah banyak langganan, tidak bisa diperpanjang. Diambil sama orang lain, buka warung yang sama. Ini juga makar. Itu juga makar barakallahu fikum. Yang kedua ini asalnya hilang. Tapi yang tadi yang pertama asalnya ada, tapi manfaatnya dibikin hilang. Itu sekedar contoh barakallahu fikum, tidak menceritakan sesuatu. Allah taala a'lam. ودخوله عليه وقد قال الله wa وجل ويلزم منه وصول darar dan konsekuensinya akan sampai madarat kepadanya dan masuk kepadanya dan Allah berfirman la yahiqul makru sayyi illa bi ahlih. tidak akan pantas dengan makar yang jelek kecuali pelakunya. Tidak akan menimpa makar yang jelek itu tidak pantas mengenai kecuali pelakunya sendiri. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ghashshana falaysa minna wal makr wal khida' fi nar. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kapan itu diucapkan oleh Rasulullah SAW? Ketika beliau lewati pasar. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi pun melewati pasar. Artinya sebagai manusia biasa disebutkan dalam Al-Quran. Yamsuna fil aswaq. Berjalan di pasar-pasar. Kemudian ditambah lagi dengan yakulu wa yashrab. Ya, memakan apa yang kalian makan dan minum apa yang kalian minum. Itu manusiawi. Sehingga ketika Nabi melewati pasar melihat penjual, Nabi memasukkan tangannya ke ember mereka. Jadi mereka kalau beli, bahkan sampai sekarang, itu seember seember. Jadi tidak bilang sekilo atau dua kilo, seliter atau dua liter. Ini satu ember. Berapa seember? Sekian, ambil. Sama embernya dibawa, ember-ember murahan itu. Ambil. Nah, itu embernya dimasukin sama Nabi dengan tangan, di bawahnya basah. Mahada ya wahai penjual dakik, wahai penjual terigu. Apa ini? Kok basah bawahnya? Asobah al matar ya Rasulullah. Terkena hujan kemarin. Tidakkah yang basah kamu tunjukkan di atas? Kenapa disembunyikan di bawah? Ya. Man ghashana falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Jadi Masya Allah, kalau mau beli satu M, satu apa bakul ya, itu bakul bagus-bagus semua. Di dalamnya enggak. Enggak sama dengan itu. Itu kata Nabi man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Wal makr wal khida makr rencana-rencana jahat, khida tipu daya itu finnar. Demikian kata Nabi SAW dalam keadaan hadis ini hasanun sahih. Wa qad dzakarna fi ma taqaddama hadis Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dan telah disebutkan dari apa yang telah lewat dari hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Mal'unun man darra musliman atau makara bih. Mal'un, dilaknat. Orang yang membuat madarat terhadap sesama muslim atau makara bihi atau membuat makar terhadapnya. Hadis kharrajahu Tirmidzi dan dikatakan hadis ini sahih. Rawahu min hadis Jabir wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Justru lebih sahih yang mal'un ini. Mal'unun man musliman au makara bih. Terlaknat orang yang membuat madarat seorang muslim atau membuat rencana-rencana jahat terhadap seorang muslim. Fayadkhul ala hada takrir fit tanajus al manhi. Maka dengan takrir ini, dengan ketetapan ini, masuklah tanajus di dalam apa yang dilarang tadi seluruh bentuk-bentuk muamalah yang mengandung tipu daya. Berarti am sifatnya, jangan jual beli dengan curang. Wanahu katadlisul uyub dan semua yang berkait atau semua yang semakna dengan ghish, dengan tipu daya, maka itu termasuk yang dilarang. Wala tanajashu. Kata deli uyub, seperti menyembunyikan aib-aib. Tadlis al-uyub, menyembunyikan aib. Wa kitmaniha, juga sama. Kitman dan tadlis sama-sama menyembunyikan. Kalau kitman benar-benar menyembunyikan, kalau tadlis menyamarkan. Seperti ketika seorang rawi meriwayatkan dari seorang yang dhaif. Seorang dhaif ini namanya Muhammad bin Umar misalnya. Dia pakai nama lain. Dia tidak dusta, cuma bikin samar. Ya. Man hadatsaka? Siapa yang menyampaikan kepada kamu? Hadatsana Muhammad uh, Ibnu Hamud. Langsung tidak sebut Umarnya, sebutnya kakeknya. Hamud. Orang tadi mengira orang lain. Diterima. Padahal sama saja Muhammad bin Umar juga. Kamu lihat dari Muhammad bin Umar bukan? Muhammad bin Ahmad, Muhammad bin Hamud. Padahal sama saja, hanya namanya diganti atau disebut kunyahnya, terkenalnya dengan nama dipanggil kunyahnya. Terkenalnya dengan kunyah dipanggil namanya supaya terasing, kelihatan orang lain gitu. Enam. Barakallahu fiikum dikatakan itu tadlis namanya. Bagaimana ini barangnya ya lihat sendiri aja lah. Dia tahu ada aibnya nggak ketahuan, nggak ketahuan. Mudah-mudahan nggak ketahuan. Ah, nggak kelihatan, alhamdulillah. Ya. Barakallahu fiikum. Harusnya dia paham. Pembeli tadi pasti akan membatalkan jual belinya kalau dia tahu aibnya. Nah, itu nggak boleh. Harus ngomong. Ini memang sudah kecelakaan kemarin kena bagian belakangnya. Tafadhol, ente periksa sebagaimana orang beli, parahnya seberapa silakan. Ya. Sehingga orang beli itu sangat jelas. Ya. Kitman lebih-lebih lagi menyembunyikan. Waghashal mabi' al-jayyid birrodi atau menyamarkan menutupi barang dagangan yang jelek dengan yang baik. Ini yang tadi, terigu yang basah taruh di bawah, yang kering taruh di atas, ini ambil seember. Ya. Lihat oh bagus, padahal bawahnya jelek. Waghashal mabi' al-jayyid birrodi dicampurkan yang bagus dengan yang tidak bagus. Wa ghubinu wastarsala alladhi la ya'riful mumakasah atau penipu orang yang tidak mengerti mumakasa. Mumakasa itu tawar menawar. Ini orang nggak bisa nawar nih. Berapa pak? Satu juta. mahal amat Ya silahkan tawar. Boleh 800 aduh sungguhnya sih nggak boleh tapi nggak apa-apa lah pernah harganya cuma 200 ya. itu di Senin begitu kamu jangan malu-malu untuk menawar langsung paling bawahnya tawaran sejuta kamu tawar 100 ya. iya dan itu marah mereka tapi akhirnya dikasih ke 150 dan itu pengalaman betul persis ya. siapa yang diincar oleh mereka yang nggak bisa nawar dia nggak tahu barang kan juta oh berarti barang bagus nih padahal barang 200 300 harganya Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan la ya'riful mumakasah. Wa qad wasafa Allah fi kitabih al-kuffar al-munafiqin bil makr wal bil anbiya wa atba'i. Dan Allah mensifati di dalam kitabnya orang-orang kafir dan munafikin dengan sifat makr, makar bil anbiya terhadap para nabi dan terhadap pengikut-pengikut nabi. Wa ma'asana qawla Abi Latahiyah. dan betapa bagusnya apa yang diucapkan oleh Abu Latahiyah. Laisa dunya illa bidainin wa laisa laisa dunya illa bidinin wa laisa dinu illa makarimul akhlaqi. Innamal makru wal khadi'atu fin nari huma min khisali ahli nifaqi. Tidaklah dunia ada nilainya kecuali dengan agama. Dan tidaklah agama kecuali dengan makarimul akhlak. Dan sesungguhnya yang namanya makar dan khodiah, rencana jahat dan tipu daya, itu di dalam neraka. Keduanya min khisali ahli nifaqi. Keduanya termasuk bagian dari ahli nifaq atau sifat dari orang yang memiliki kemunafikan. Wallahu taala alam. بالصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك